muslimin dan muslimat sahabat KSNS kecerdasan spiritual para nabi dan sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala segenap pecinta pengagum pelestari warisan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam calon-calon surga Amin. khusus untuk akhwat calon-calon bidadari bidadari surga Amin. yang saya hormati pendiri pondok pesantren Serambi Mekah Padang Panjang Sumatera Barat Bapak Datuk Rajo Bukit Bapak Haji Bahar Yusuf Semoga Allah memberikan panjang umur Sehat walafiat untuk beliau Dan Umi istri beliau sebagai pimpinan Pondok pesantren Insya Allah senantiasa dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan dibantu dalam kepemimpinannya mendidik putra putri yang insya Allah akan menjadi orang-orang yang membawa manfaat bagi agama Nusa dan bangsanya. Amin ya Rabbal Alamin. Segenap para guru yang mulia, ustazah, dan juga segenap para hadirin dan hadirat rahimakumullah Insya Allah semuanya disayang sama Allah. Amin ya Rabbal. Amin. Masih semangat nggak? Masih. Takbir dulu. Allah. Masya Allah. Sekarang kita semua berada di Menara Serambi Mekah. Jadi pesantren ini punya menara. Menara Serambi Mekah 165. Subhanallah. Alhamdulillah. Insya Allah perkumpulan ini membawa kebaikan untuk kita semua. Terutama untuk sahabat-sahabat yang menyaksikan acara KSNS. Rotso di Padang Panjang. Ya, ini ceritanya panjang terus sih. Ya, sahabat. Semua yang dimuliakan oleh Allah. Kali ini kita akan membahas secara khusus tentang muhasabah. Sering sekali dibicarakan tentang muhasabah. Menghitung-hitung kesalahan diri kita sendiri, kemudian kita memperbaikinya insya Allah. Ini di akhir zaman orang lebih sibuk melihat keburukan orang lain ada nggak di sini yang begitu orangnya? Lebih sibuk melihat keburukan temannya, lebih sibuk melihat kenakalan temannya, tapi lupa untuk melihat kenakalan dirinya sendiri. Di dalam hadisnya Nabi kita Muhammad Beliau berwasiat enam wasiat kepada sahabatnya Sayyiduna Ali bin Abi Thalib. Salah satu wasiat Nabi Muhammad, "Ya Ali, idza bi an-nas uyubin nas, fastaghil anta uyubi nafsik." Ya Ali, kalau orang nanti sudah datang masanya, orang-orang itu sibuk melihat keburukan orang lain, sibukkan dirimu ya Ali melihat keburukan dirimu sendiri. Allah. Kan sekarang udah datang tuh masanya. Kalau tayangan-tayangan yang memberitakan tentang keburukan orang lain, banyak yang nonton, banyak yang menyaksikan. Tapi alhamdulillah Insya Allah acara KSNS ini dijaga Allah. Amin dong. Amin. Karena ini sudah malam ya syutingnya ya. Hah? Tapi ini luar biasa, ini mujahid semua ini. Ini orang-orang yang lagi berjuang di jalan Allah ini. Masya Allah. Ini tidur nanti malam bangun jam berapa besok? Nah, jam 4 subuh. Pejuang semua nih. Mudah-mudahan semuanya sukses. Amin. Jangan tidur yang penting, iya enggak? Ya. Iya enggak? Ada yang tidur enggak? Ada yang tidur enggak? Enggak ya. ada. Karena sudah bangun lagi. Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi intinya kalau sudah datang masa orang sibuk melihat keburukan orang lain, sibukkan dirimu melihat keburukan dirimu sendiri. Jelas? Jelas enggak? Dan di dalam hadis Nabi kita Muhammad Kurang semangat Nabi Muhammad Beliau bersabda Iza ahabballahu abdan Basarahu bi'uyubi nafsih Jika Allah menghendaki kebaikan untuk hambanya, hamba itu dibuat melek melihat kejelekan-kejelekan dirinya sendiri. Bukan begitu? Bukan begitu? Jadi hamba itu dibuat melek melihat kejelekan dirinya sendiri. Kita bisa nggak melihat kejelekan diri kita? Bisa nggak? Bisa nggak? yang benar. Kalau suruh melihat kejelekan orang lain itu mudah. Terkadang sulit bagi kita melihat kejelekan diri kita sendiri. Kapan kita bisa melihat kejelekan diri kita sendiri? Ketika kita muhasabah itu. Ketika kita merenung kita berpikir, ya Allah, ternyata dosa saya banyak ya. Ternyata saya melakukan ini, melakukan ini, melakukan ini, melakukan ini. dan inilah yang kita ingin gali. Manfaat daripada kita bermuhasab. Teringat saya dengan kisah Nabi Adam. Nabi Adam, Nabi yang keberapa? Nabi yang keberapa? Dulu sebelum di bumi tinggalnya di mana? Urganya di mana? Firdaus. Hah? Surganya di mana? Ah, terjadi khilafiyah ulama. Ada yang bilang surga yang ditinggalkan oleh Nabi Adam saat itu surga tempat kita kembali nanti. Dan itu jumhurul ulama, mayoritas ulama, tapi ada sebagian kecil ulama yang mengatakan itu hanya surga ujian. Wallahu a'lam bisawab. Yang penting yang dimaksud surga tersebut adalah mahallun naim, tempat yang penuh dengan kenikmatan. Surat Al-Baqarah ayat 35. Bismillahirrahmanirrahim. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين Dan kami telah berfirman kata Allah, Wahai Adam, tinggallah kamu di dalam surga. Tempat yang penuh dengan kenikmatan. Bersama istrimu. Siapa nama istrinya? Siapa nama istrinya? Siapa ke Siti? Hawa. Pakai hak kecil. Wau. Alif. Hamza Hawa Hawa Tidak pakai hak besar Tapi haknya hak kecil Wawu Arif Hamza Hawa Lima sumiat Hawa Kenapa namanya Hawa li'annaha khuliqat min syai'in hay karena tercipta dari benda hidup ainin jilid dari tulang rusuk Nabi Adam alaihi salam. Gak pakai siti Itu aslinya bahasa Arab Saidati. Nyonya besar disingkat sama orang kita Siti. Aslinya apa? Negatif. Disingkat sama orang kita? Siti. Cakep nggak orang kita? Cakep. Cakep apa? Jangan jangan suka ngikat-ngikat nama. Ada orang-orang Jamal, tuh mimnya mesti panjang tuh. Jamal, artinya apa? Ganteng. Kalau disingkat Jamal, otak artinya. Ada nama orang Tohir, Artinya apa? Suci. Kalau disingkat her, kucing. Mudah-mudahan kita semua diberikan ilmu yang manfaat. Mulai sekarang jangan suka nyingkat-nyingkat nama orang ya. Jangan suka nama bagus diganti nama jelek. Sunnah Nabi kalau teman kita namanya jelek, kita bagus-bagusin. Seperti dulu ada sahabat Nabi namanya Zaid Al-Khail. Al-Khail kan kuda. Diganti sama Nabi. La bal anta Zaidul Khair. Kamu Zaid orang yang baik. Lamnya diganti sama roh. Dulu ada putrinya Sayyidina Umar. Namanya Asia Diganti sama Sayyidina Umar sama Rasulullah tidak, jangan Asia, tapi Jamilah cantik. Ya salah. Ya? Ya salah. Ini pakai ya salah makin tidur semua nih kelihatannya. Jadi subhanallah kita lanjutkan ya. Jadi Nabi Adam tinggalnya di mana? Bersama siapa? Istrinya Sayyidati Hawa. Kata Allah, makan sekenyang-kenyangnya makanan surga, tapi kamu berdua jangan mendekati pohon itu. Maka kamu berdua akan menzolimi diri kalian berdua sendiri. Pohon apa namanya? Salah. Hah? Mesti bilang wow gitu. Subhanallah dong. Salah ulang, ulang, ulang, ulang, ulang, ulang, ulang, ulang, yang keren. Jadi pohon itu bukan huldi namanya. Huldi itu dari mana? Anda belajar di mana? Kok nama pohonnya huldi itu? Siapa yang ngajarin? Siapa yang ngajarin? Hah? Kok guru? Guru di disalahin. Ya, siapa yang namakan huldi itu siapa? Yang namakan huldi itu siapa? Siapa? Hah? Iya, siapa yang namakan huldi itu siapa? Yang namakan huldi itu siapa? Yang namakan huldi itu? Kalau ceramah model begini gimana sih jelasannya? Jadi selama ini yang mengatakan huldi itu pohon itu huldi itu salah. Itu apa? Itu salah. Eh, dengerin baik-baik. Kalau mau dapat ilmu, dengerin baik-baik. Makanya saya bilang, yang tidur, nyesel. Ya. Dengerin ya. Kita grammar bahasa Arab ini. Wala takroba Hadihi Asyajarah Pakai alif lam Kalau sajarah kan isim nakiroh Kalau pakai alif lam Asyajarah isim apa? Isim apa? Isim apa? Oi Masih hidup? Isim ma'rifah Ya, isim Ma'rifah Kenapa ada alif lam? Berarti pohon itu dan Allah tidak menyebut namanya khuldi. Kok anda ngarang khuldi? Ayo. Buahnya apa namanya? Pohonnya aja bukan khuldi, kok buahnya khuldi? Pohon duku buahnya duku. Pohon durian buahnya durian. Pohon pepaya buahnya Pohon manggis, buahnya. Jadi kalau pohonnya bukan huldi, buahnya. Kenapa tak bilang huldi? Coba nanti pulang dilihat surat Toha ayat 120. Suratnya surat apa? Toha. Surat keberapa itu? surat ke-20 ayatnya ayat berapa ayat 20 Bismillahirrahmanirrahim fawaswasa ilaihi syaitan qala ya adam hal adulluka ala شجرة الخلد وملك لا يبلغ Jadi syaitan menggoda Nabi Adam kata Allah dan syaitan mengatakan, Hai Adam, maukah kamu kutunjukkan tentang pohon kuldi? Jadi setan yang godain siapa? Yang ngasih nama kuldi itu siapa? Yang ngasih nama kuldi itu siapa? bukan nama yang sebenarnya. Khuldi itu kalau diartikan secara bahasa Indonesia artinya apa? Kan setan. Kekal abadi. Khuldi itu artinya apa? Kekal abadi. Itu setan yang ngarang. Itu pohon kekal Adam. Kalau kamu makan buahnya, kamu selamanya tinggal di dalam surga bersama istrimu yang cantik jelita. Hawa namanya. Anda tahu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada wanita yang dapat menandingi kecantikan Sarah istrinya Nabi Ibrahim di zamannya. Tapi Sarah tidak bisa menandingi kecantikan Hawa. Kenapa? karena Hawa tercinta di surga, sedangkan ini apa adanya. Tapi jangan takut kalau kita masuk surga nanti kita ganteng-ganteng. Cakep-cakep. Kata Nabi Muhammad, kalau sudah masuk surga, jamanuhum ke jaman Yusuf. Gantengnya seperti Nabi Yusuf. Jangan melihat sekali sekarang ini alhamdulillah seadanya udah alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan kita semua masuk surga. Amin. Tapi kalau mau masuk surga mesti moha Keluarnya Nabi Adam dan Sayyidati Hawa dari dalam surga karena lupa diri. Karena lupa lupa diri karena Allah bilang jangan dekati pohon itu Adam. Hawa, jangan dekati pohon itu. Kalau kamu berdua mendekati pohon itu, apalagi memetik buahnya, maka kamu berdua akan turun ke muka bumi. Dikeluarkan dari surga Allah subhanahu wa ta'ala. Diterangkan di beberapa riwayat hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun terjadi khilafiyah, di antaranya yang saya dapati di dalam kitab Atlasul Quran Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nazala Adam fil Hind wa Hawa fi Jeddah. Nabi Adam turun di India dan Hawa turun di Jeddah. Di mana Jeddah? Iya di Arab betul. Bukan di Sumatera. Di Saudi Arabia. Kalau nanti kalau berangkat umroh, terminalnya biasanya di Jeddah. Bandaranya di mana? Di Jeddah. Dan juga yang langsung Madinah. Insya Allah nih, udah pada berangkat belum? Udah pada keluar dari kenikmatan yang sesungguhnya. Ini pentingnya muhasabah. Adam tidak tahu di mana Hawa. Hawa tidak tahu di mana Adam. Tapi cerdas dari Adam dan Hawa. Apa yang dikatakan kedua? Doanya di mana? Bismillahirrahmanirrahim. kita mau tanya, mau tanya yang sesungguhnya. Eh kalau kita menjawab yang sesungguhnya. Penyebab kesalahan ini itu sebenarnya siapa? Siapa sebenarnya? Enggak yang godain pertama kali itu siapa? nyalain orang yang bersalah sudah jelas dia bersalah. Kayak misalnya ada orang nipu anda, dia nipu dia salah tak dia nipu? Dia nipu salah. Tak perlu kan kita pakai tasbih kita bilang dia nipu salah, dia nipu salah, dia nipu salah. Sampai seribu kali juga tak ada manfaatnya. Lebih baik kita salahkan diri kita sendiri. Ya Allah, sedekahnya kurang. Ya Allah, zakatnya kurang. Jadi yang penting menjalankan diri Ini yang disebut dengan muha. Kayak Nabi Yunus. Wa dhannuni in dhahaba bahasa yang oleh apa? Apa sih? Sama bahasa Arab, bahasa Arabnya oleh sama. Oleh juga. Wah, akhirnya diunding. Diunding itu di apa itu bahasa padang. Diundi juga sama. Waduh, nggak ada lain. Diundi juga sama. Ya, awal diundi. Awal berapa? Awal apa itu? Saya Yunus ditenggelamkan. Allah kirimkan ikan besar, telan Yunus hidup-hidup, bawa Yunus ke dasar laut. Dibawa ke dasar sama ikan. Jangan hancurkan dengan dan tulangnya kata Allah. Anda tahu tempat paling gelap itu dasar laut. Ya, Dapat paling jelas itu apa? Dasar laut. Ini sudah di dasar dalam perut ikan. Makanya apa firman Allah? Pada ada fitulmat. Nabi Yunus memanggil-manggil Allah ketika dalam gelap yang sangat gelap. Kalau gelap sekali memanggil-manggil Allah di rumah jangan mana sahaja? Ujungnya alim dan tak gelap yang sangat gelap. Ini sudah di dasar dalam perut ikan. Lah. Ya kan? Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi akhirnya sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala akhirnya akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi Nabi Yunus Nabi Yunus Ini saya bangunin orang yang tidur dapat pahala Kenapa? Biar dia dapat ilmu Ya kan? Setan mau nggak ada dapat ilmu? nggak mau. Jadi kalau anda sudah ada majelis tidur, tidur, tidur. Kalau teman yang baik, ketika temannya tidur, dia bangun, leh. Iya kan? Ketika temannya tidur, dia bangun, leh. Itu teman yang baik. Kalau yang nggak bangun, teman yang jahat. Jadi lanjut. Jadi lanjut. Ayo, semangat, semangat, semangat. তার তাদের অভাব sudah nah itu ya dan dia kaya ya ha? ha? dia dari begini apa ha? waduh udah kayak kasur gitu ya ya semua apa yang dikatakan la ilaha illa anta tiada Tuhan selainmu subhana engkau maha suci ya Allah Kudusnya yang maha Inti kuntu Minas Allah sesungguhnya aku bersalah. Ya. Muhasabah diri Akhirnya apa setelah muhasabah ini? Masa jabnalahu. Kami kabulkan permohonan Yunus. Wanajainahu minal gham. Kami keluarkan Yunus dari kesedihan. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Beginilah cara kami mengeluarkan orang-orang beriman dari kesulitan. Berikut Nabi Adam dan Hawa setelah bermuasabah mengakui salah bertawaf kepada Allah keduanya diilhamkan oleh Allah akhirnya ke Mekah berjumpa di Jabal Rahman dapat jalan keluar anda di saat zaman dari pesantren berhati lagi pun tetap Paham tak? Harus segera muhasabah diri. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim kau mata nasuhat anda akan terbuka hijab pesantren itu tempat yang nikmat. Insya Allah. Karena mudah-mudahan kita semua diampunkan dosa-dosa kita oleh ya Allah. Sayyidina Umar bilang, Hasibu anfusamu, Qabla antuhasamu, Hitung-hitung kesalahanmu, Sebelum dihitung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita masalah, jangan ada yang tidur semua sejarkan badannya kita muhasabah doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala ayat semuanya cek pak Astagfirullah sekali lagi. Saya ngajak Anda muhasabah. Jika Anda tidak serius, saya serius. Ayo serius semuanya. Pendahulu Anda semuanya serius. Pendahulu Anda semuanya dulu apabila diajak istighfar. Mereka betul-betul minta ampun kepada Allah. Orang yang ketika diajak istighfar cuek, laku, sombong, itu tidak akan dianggap sama Allah Ayo ada kan hati. Astagfirullah bukan untuk saya. Tapi untuk kalian semua, bukan untuk saya, untuk kalian semua. Untuk diri kalian masing kepadamu ingat kesalahanmu ingat dosamu ingat kesalahanmu ingat akhlak burukmu astagfirullahaladzim teruskan, teruskan istighfarnya teruskan hadirkan hatimu kepada Allah hadirkan hatimu kepada Allah Allah yang maha pengampun Allah yang maha penyayang Allah yang menganugerahkan sehat pada badanmu Allah yang menanggungkan menganugerahkan nafas Allah yang menganugerahkan keamanan yang menjagamu di setiap saat yang memberikanmu ilmu lewat kedatangan setiap guru di tempat ini bersyukurlah kepada Allah minta ampunlah kepada Allah yang selama ini kita melalaikan ibadah selama ini kita banyak maksiat selama ini kita kurang ibadah yang selama ini kurang taat minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan ayah terbaik bagimu yang memberikan ibu terbaik untukmu dan ayah ibumu memasukkanmu dalam pondok pesantren ini mengharapkan kau rajin di sini mengharapkan kau menjadi anak soleh dan soleh tapi apa kenyataannya? Kau lupakan ayahmu. Kau lupakan ibumu. Kau hianati dengan kenakalanmu. Kau hianati dengan kecoklatanmu. Dengan kesombonganmu. Sehingga kau malas-malasan dalam beribadah kepada Allah. Kau malas-malasan dalam menuntut ilmu agama. Tidakkah kau kasihan dengan ayahmu yang setiap hari mencari nafkah. Terkadang dia dimarahi orang Terkadang dia disakiti oleh orang. Terkadang keringatnya keluar. Dan semua itu dipertaruhkan demi mendapatkan rezeki untuk sekolahmu. Kau hianati ibumu, wanita yang setiap malam bangun mendoakanmu, wanita yang selalu menangis di saat di hadapannya ada makanan enak, dia teringat dengan kamu yang ada di pesantren, namun kamu lupakan kebaikannya. Kamu lupakan tangisan ibu. Sekarang kita taubat kepada Allah. Kenapa kita terus bikin nangis ayah dan ibu kita? Kenapa kita terus bikin sedih ayah dan ibu kita? Apakah kau ingin mematikan mereka dengan kenakalan? Apakah kau ingin segera mereka menggunakan kain kafan dengan kenakalanmu yang terus menerus sehingga penyakitnya bertambah kaku? Astagfirullah. Semua yang hadir minta ampun kepada Allah. Sayangi ibu dan ayahmu. Sayangi ibu dan ayahmu. Semua angkat kedua tangan yang katakan ya Allah. Semua katakan ya Allah. Terus minta ampun kepada Allah. Semua katakan ya Allah. Ya Allah. Semua katakan ya Allah. Ya Allah. Semua katakan ya Allah teruskan, teruskan, teruskan, teruskan, no. Ya. terus. Minta kepadanya, minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada Allah. Sebut nama Allah dengan lisan dan hatimu. Siapa yang menghadirkanmu di tempat ini? Saya tidak memaksakan kalian untuk khusus padanya. Kembali kepada keberuntungan masing-masing. Saya mengajak kalian semua untuk beruntung malam ini ketuk pintu rahmat ya Allah. Di saat Allah masih membukakan pintu rahmat dan ampunan bagi hamba yang masih hidup, sekarang coba tanyakan dirimu, siapa yang masih mengizinkan menyebut ya Allah malam ini? Siapa yang masih mengizinkan menyebut ya Allah? Andaikan mulutmu sudah ditutup, tidak bisa menyebut Tuhan. Bagaimana nasibmu? Bagaimana keadaanmu? Hai buang sombong kalian semua yang hadir di sini. Kita manusia yang tidak berdaya. Kecuali dengan ampunannya. Kecuali dengan rahmatnya. Nabi Adam saja mau mengakui salah. Nabi Yunus saja mau mengakui salah. Kenapa kita sudah jombang dan sombong. Seperti tidak peduli dengan muhasabah ini. Astagfirullahaladzim. Terus katakan, Ya Allah keluarkan suara kalian katakan ya, ya Allah angkat kedua tanganmu katakan semua ya Allah teruskan buat sombong kalian buat gengsi kalian Allah melihatmu dan kalian Allah menatapmu dan kalian tidak ada ruginya menatap diri sendiri menyalahkan diri sendiri demi mendapatkan ampunan dan rahmat Allah Ya Allah, Ya Arhamar Rahimin, berikan ampunan untuk kami, Ya Allah. Berikan ampunan untuk ibu kami, Ya Allah. Berikan ampunan untuk mama, Ya Allah. Sekarang lihat wajah ibu. Lihat wajah ibu. Lihat senyumannya. Lihat tetesan air matanya yang senantiasa mengalir di setiap doa. Lihat kebaikannya, coba lihat. Selama ini kau memandang ibumu dengan matamu kan? Aku mengajar secara dengan mata hatimu. Ayo yang mau berkah, lihat wajah ibunya. Mau sampai kapan hatimu ditutup? sakitnya. Tapi di saat anaknya sakit, dia segera datang ke pesantren ini. ampuni ibu kami ya Allah. Rahmati ibu kami ya Allah. Bagi ibu kami yang masih hidup sembuhkan penyakitnya. Ya Allah, sukseskan kami semua yang hadir di sini. Suatu saat bisa menghajikan ibu kami ya Allah. Suatu saat bisa mengumrohkan ibu kami ya Allah. Suatu saat bisa mengantarnya ke Ka'bahmu. Berahmatika ya Allah. Bagi ibu kami yang sudah wafat. Ibu kami yang di alam kubur dan anaknya hadir di sini. Luaskan kuburnya. Terima amal solehnya. Jadikan semua yang hadir hamba-hambamu yang soleh dan solehah. Saya sekali lagi katakan, jangan lihat saya, jangan lihat orang sekitar. Lihat wajah ibumu yang melahirkanmu. Mau sampai kapan kau butakan mata hatimu untuk melihatnya? ibu ingin ditatap dengan kasih sayang, ibu ingin ditatap dengan cinta, ibu ingin disayang, ibu ingin disayang. Sayangilah ibu dengan doa malam ini. Ampuni ibu kami, ya Allah, rahmati ibu kami, ya Allah. Tidak tahu kan ajar belum tentu kita kembali dari pesantren